dan Sirmahardi 1434 Hijriah. Sahabat penting, usai berikhwan bangunan yang sepantas tak ditinggalkan, apalagi hari tarbiyah yang utama. Tentunya banyak pikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serba Serbi Haji 1434 Hijriah didukung oleh khas Timur Tengah Pusat Oleh-Oleh Haji dan Umroh dan terlalu Selasa sehat ala Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dua Jalan dari kami Kabupaten Jakarta. Media Bening Hati Hati tiga FM Jogja Inspirasi Keluarga Indonesia. Nikmati pengabdian dengan penuh cinta. Segala pengabdiannya penuh cinta dan sukses di wilayah bawah Kawan Solusi kalau Pondok Holistik Indonesia MCFM Yogyakarta kembali hadir apa sahabat yang semuanya untuk edisi malam hari ini Jumat 12 Muharram 1435 Hijriah 15 November 2013 bersama kita menjalani jelang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, dan gereja atau yang kita kenal sebagai rumah sehat holistik yang malam hari ini akan berbagi ilmu, berbagi solusi bagi sahabat dan semuanya yang membutuhkan. Ada Mas Satrio di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Mas Satrio malam hari ini? Alhamdulillah. Tidak ya? Alhamdulillah juga enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. sih iklan gitu ya apa sih iklan yang ada di tubuh kita ini apa fungsinya dan kita apa yang bikin dia lelah jadi terutama bagaimana nanti uh, menjaga kesehatan dari liver itu sendiri ya sendiri ya tentunya dengan kita udah paham semua itu sih bagaimana dari liver kita selalu sehat ya sahabat lagi itu yang akan kita bahas malam hari ini healthy liver liver yang sehat tentu saja akan mempengaruhi aktivitas kita rutinitas kita sehari-hari gitu ya mas ya apalagi secara holistik ini liver merupakan salah satu organ yang penting gitu ya mas ya ya rata-rata pasien kami itu ya, memang livernya kurang sehat gitu ya biasanya hmm. bisa mengalami beberapa penyakit dan sebenarnya andaikan dipahami lebih awal dan kita muncul sama orang lebih simpel jadi semakin livernya tidak terawat maka setelah kita masak saya jadi kompleks jadi rumit kan itu nggak sama-sama seperti itu kita langsung saja bahas ya mulai dari pengertian leader ya baik jadi dasar gitu ya jadi secara umum memang kita dalam tubuh kita gitu ya jadi pada dasarnya kita tanpa sengaja mengkonsumsi makanan gitu ya kemudian kok eh, di dalamnya banyak bakari kemudian ada bahan kimia sintetis maupun yang dari gitu. ini karena udah berbahaya kita seringkali tidak merasakan terbalik kita kok saya juga biasa-biasa saja gitu Sehingga karena memang tubuhnya didesain sedemikian tahan banting dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua organisasi luar biasa teraplikasinya dalam memfilter atau menyaring ya, salah satunya dibutuhkan tubuh. Nah, dan ini alhamdulillah ya, diperlukan. Kita di sini hati, hati ya, hati hati sama ada yang terlalu uh, eh, seringkali salah ya. Karena di Indonesia, kalau di Amerika soalnya enggak Hati-hati, tidak ikuti kalau Kadang pasal utama adalah uh, letaknya ya, eh, antara yang ada di uh, bawah rongga ada perut atau dapal diafragma gitu ya. Ini uh, secara spesifik rekening kurang lebih memiliki 500 fungsi. Hmm dalam proses metabolisme tubuh. Nah, tapi dalam bila kita breakdown, sebetulnya liver ini punya tiga fungsi utama. Yaitu yang pertama adalah untuk detoksifikasi atau penetralan alkohol, yang kedua adalah untuk pencernaan makanan, dan yang ketiga adalah metabolisme darah tahu lima ratus sih banyak sekali jadi intinya yang kita ingin katakan memang sangat penting sekali Nah, untuk fungsi yang pertama untuk diklasifikasi gitu ya. Padahal sebuah kata yang tidak asing lagi gitu ya. Masalahnya memang jadi uh, aktivitas sebagai proses pembersihan tubuh dari beberapa zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh ini bisa berupa uh, alami ya, zat-zat yang kita dapat dari luar, misalnya dari makanan, minuman, dengan yang gitu ya atau mungkin obat yang saja kita konsumsi bisa juga dari merupakan zat sisa metabolisme itu ya saya selalu bilang bahwa uh, secara ya kita ini memang uh, menghasilkan racun kita harus dibuang dan ya. dalam ini dalam tubuh kita ada yang masuk ada yang keluar kalau semuanya berguna pastinya semua yang masuk nggak ada yang dibuang orang mengatakan kalau ada masuk kalau Mas jadi kita itu tadi baru fungsi utama dari dan kita akan bahas yang sehat seperti apa kalau kalau mau simak yang Solusi Sehat malam hari ini dan kalau mau tahu banget silahkan konsultasi di 0274884205 SMS 081578600923 Insya Allah malam hari ini menjadi malam yang berkah bagi kita semua Insya Allah Kita akan kembali setelah informasi dari Ramadhan berikut ini. bertanya, apa kok kalau eh, Anda yang marah, terus menangis ya? Udah bisa daerah sini. Tapi yang tidak ada apa-apa tuh. Itu satu apa ya, Pak? Tidak tahu, Pak. Aku nah, tuh udah nggak apa-apa, nggak masalah listrik. Kenapa aja ya? Di sana kan itu bisa ke analisa darah ya, Pak. Jadi itu bisa tahu kemungkinan sakitnya apa. Gitu tuh, Pak. Ibu juga bisa konsultasi sekalian tuh di sana. Nanti hasilnya maksimal tuh analistik pertama di Jalan

今天给大家带来的是关于“三高”和“三低”的相关知识。今天给大家带来的是关于“三高”的基础知识和“三低”的问题。谢谢大家，以上的问题回答。 kebaikan ini adalah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis 1 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, sahabat MJ Anda masih menyimak program Solusi Sehat ala Pondok Politik Indonesia bersama sahabat Serada Fauzan Bidan dan juga ada Mas Satrio di studio MKFM Yogyakarta malam hari ini yang kita bahas adalah seputar liver yang sehat, hati yang sehat. Yang mau konsultasi boleh deh seputar hati ataupun seputar masalah yang lainnya juga boleh curhat ke Mas Satrio malam hari ini ya di 027 now tapi eh, itu kelihatan biasanya sih dari ini atau pola hidup atau pola asupan makanan yang memang sangat mudah liver gitu ya sehingga terjadi peradangan yang cukup parah gitu nah kalau kita ditanya di pengobatan seperti apa kalau uh, temannya ini pasal Rahim Kultur Indonesia di kita akan coba saya sangat-sangat merekomendasikan untuk ambil salah satu salah dua tes yang di tes kesehatan yang ada di Indonesia yaitu uh, holistik health analyzer atau ambil iridologi dan histologi yaitu tujuannya apa supaya kita tahu sebenarnya yang paling parah ini apa dengan dua hal itu saja tuh teman-teman ini awal-awalnya karena lemak yang berlebihan dan sebagainya atau mungkin sekian dengan atau apa dengan segala ini kita bisa lihat itu akan banyak yang jadi masalah dari levelnya gitu apakah merendah dari atau memang ada masalah di usus gitu Nah, setelah dirawat ini insya Allah nanti kita akan berikan terapi baik secara fisik dan perawatan kita bekam, kita akupunktur dan kemudian diberikan saran rekomendasi herbal yang sangat sesuai untuk penyakitnya gitu dan termasuk proses penyembuhannya. Nah, karena mungkin kalau sudah seperti ini, kalau eh, saya sama dan mengerti bahwa proses kecil ini mungkin akan panjang dan begitu. Karena pembesaran itu nanti akhirnya setelah pandemi selesai diperlukan hanya eh, sudah ulang ya, dari tubuh kita supaya bisa normal kembali. Nah, biasanya kalau kasus yang murah kami terima memang ternyata orang yang punya penyakit seperti ini orang ada kesabaran hmm. hampir putus asa gitu ya. Putus

yang dengan kalau jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih sudah gabung dulu jawabannya kita ke Pak dulu itu jadi uh, eh, secara umum saya sarankan mungkin untuk cek terlebih dahulu maka di incobat dan kita sebanyak apa penyakitnya sumbernya di tiga atau beberapa organ ini maka kita akan fokuskan penyembuhan bersama nah, gitu. Karena biasanya sudah menutup racun maka harap diselamatkan untuk pengeluaran racunnya dan mengeluarkan barang tertutup itu kadang masalahnya nggak nyaman itu aja sih kita sih dari awal supaya orangnya juga sama-sama insya Allah bisa menutup kesabaran di hati uh, orang yang sedang ditimpa penyakit tersebut ini ya, insya Allah tadi atau gali ya kalau untuk yang temannya ini mengkapi pribadi tetangganya lebih tetangganya kalau tetangganya ini dan ada kemungkinan pendekatan ini kan dari kata kata orang orang ya kalau kan dia jadi benar-benar bengkak atau memang ada penumpukan cairan tapi benar dengar, enggak ini berbeda penanganannya sama penumpukan jalan. Kalau penumpukan jalan nanti kita akan menstimulasi organ-organ yang menguasai dan dengan metabolisme air di dalam tubuh. Kalau memang belum ada peradangan yang mengatar suatu tubuh, kita akan fokuskan untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Kemudian kalau kalau awal, eh, tidak ada suatu suka saling bengkaknya semua, kita akan berikan terapi herbal dan makanan terlebih dahulu supaya agak mereda menjadi jarang di dalam sepeda uang mulai setelah tubuhnya lebih kooperatif untuk diterapi atau ke bekam kita akan bekam tapi kalau ternyata bahan bolanya datang kok masih banyak yang bisa dipakai kompor kita bisa langsung terapi gitu itu kalau untuk bengkak yang pada X-ray kalau untuk kanker itu juga bisa dengan herbal dan terapi dengan kompor. gitu jadi saudara ini bisa bisa diterapkan mungkin ada rekomendasi eh, perawatan jalan mungkin atau herbal yang bisa digunakan oke nah ini kan belum ditentukan ini karena yang mana arahnya itu tentunya kalau sebelum kalian berikan sebelumnya harus pastikan dulu yang oh, kemarin seperti itu gitu aja kita punya stand dengan Herba boleh ganti semua tapi insya kan Allah kita akan berhasil gitu tapi kan tidak kan begitu di dan Indonesia tidak seperti itu kita baru mencoba cari penyakit apa, apa letak dasarnya di mana kemudian terapi yang paling maksimal apa gitu nah soal waktunya berapa lama tergantung daripada uh, tingkat penyakitnya terus banyak juga mungkin orang datang ke rumah kami kemudian merasa musim uh, kemudian ke eh, tempat ke tempat pembawaan untuk apa gitu ya beri nutrisi sehatnya tubuhnya lebih enak atas kelentil gitu ada yang seperti itu jadi karena nutrisi sifatnya memang akan meningkatkan rasa nyaman tubuh karena kan seperti orang yang kelaparan dikasih makan gitu sebenarnya ini penyakitnya mungkin juga tidak kunjung betul karena apa memang tingkat ketahanannya memang memerlukan waktu walaupun dengan jadwal yang tepat di luar negeri penundaan selama tiga tahun tahun dengan herbal itu sangat biasa ada dari Indonesia memang ada karena ada yang terlalu kuat uh, daya sembuhnya gitu jadi kalau tiga tahun masih bisa sembuh kelamaan gitu eh, jadi insya Allah eh, namanya ikhtiar ya semua kesembuhan dari Allah cepat lambat itu untuk Allah yang memberkati jadi mungkin Pak Wito bisa ajak temannya dan juga tetangganya ini untuk silaturahim ya ke Pondok Politik Indonesia. Mungkin bisa diberitahukan dulu nih alamatnya di mana sih Pondok Politik Indonesia ini Satrio? Iya, alamat kami di Jalan Sunan Muria, nomor 5, Jalan Sinjati, Atlet Melati, eh, Atlet Mudahnya sebenarnya kita di ini jalan keluar ke 8 setengah. Jadi kalau dari kelompokan lembut kali orang atau peruntukan tentuan terus aku ke utara sampai mengarah ke kemudian sampai ketemu pom bensin pertama di kanan jalan Dengan pom bensin Pujakan udah ketemu pom bensin terus ke utara nanti ada belokan ke kiri itu masuk jalan damai nah jalan damai lurus terus ke barat ya sampai ketemu Alfamart Nah, kalau ketemu Alfamart pelan-pelan nanti akan ada belokan ke kanan nah kita ada di belokan ke kanan kedua Nah, kalau sahabat, sahabat sudah melewati sahabat tuh sudah melewati nomor tuh sudah kelewatan. Baik setelah jembatan kecil Indomaret apa ada uh, belokan ke arah kiri ya nanti itu ke arah kantor dan gitu. Kalau kelewatan kalau itu Untuk informasi lebih, untuk informasi akan ada informasi bisa menghubungi kami di 0878 66 0590 saya ulangi 0878 puluh nomor 0590 atau di 0234 851 6868 saya ulangi di 0234 851 6868 boleh silakan Pak Wito ya bisa menghubungi untuk direkomendasikan kepada teman dari tetangga. Untuk para tulis nanti kita bahas di satu saja yang saya masih kembali melanjutkan materi kita malam hari ini kesehatan liver dan bagaimana memakai optimalisasi dari fungsi user kan yang kita miliki sahabat MI. Kita akan kembali lagi sahabat yang di setelah usai jeda pariwara berikut ini. Silakan yang ingin bergabung di 0274 SMS di 0815786923. Kami akan kembali setelah informasi dari relasi kami berikut ini. katanya tapi kok kalau Ana yang menulis terus marah ya Kita bisa darah sini, tapi yang nggak ada apa-apa tuh itu satu apa ya Pak tidak ya, tahu Pak itu tuh dengan PLTA kan bermasalah listrik Oh iya iya ya di sana kan ibu bisa cek analisa darah ya Pak jadi ibu bisa tahu kemungkinan sakitnya apa gitu kok Pak ibu juga ya, bisa konsultasi sekalian tuh di sana jadi hasilnya maksimal tuh Bisa ada tiga mayat di salah satu kamar mayat di sebuah rumah sakit di satu daerah. Anehnya, ketiganya dalam kondisi tersenyum. Dokter, berapa orang pertama ini meninggal dalam kondisi tersenyum? Tanya penjaga. Nah, dia kena serangan jantung ketika sedang mendapatkan jabatan baru. Jawab sang dokter. Lalu kenapa dengan orang kedua? Tanya penjaga lagi. Dia kena serangan jantung karena terkejut mendapat hadiah lotre ratusan juta rupiah, dokter Bedka. Lantas bagaimana pada yang ketiga meninggal, dokter? Karena si penjaga kembali bertanya. Kalau dokter mengatakan tersambar petir, kenapa dia tersenyum? Karena dia pikir dia disodok. Sahabat MG, salah satu ciri optimisnya seseorang dalam kehidupan adalah tersenyum menjalani hari-harinya dan mencintai keadaan yang ditemuinya. Kita tidak bisa mengubah bentuk fisik yang ada pada wajah kita, namun kita bisa mengubah ekspresinya menjadi lebih baik dan itu dengan senyuman. Saya Erika Disa sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Sahabat Bersama RPD Saputra. Pemirsa kalau Pondok Politik Indonesia Sahabat MT bisa Anda simak selain via radio di 92,3 MJFM Yogyakarta juga via live audio streaming kami di www.mtradio.com Bagi sahabat MT yang menggunakan BlackBerry, smartphone Android silakan manfaatkan aplikasi Next Radio bisa, live Player bisa, si Live Lab juga bisa untuk menyimak siaran kami malam hari ini. Yang mau bergabung konsultasi silakan di 0274 884205 atau SMS 0815786093 Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di SMS Tapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu nih pertanyaan dari sahabat Yuris di sesi sebelumnya Mas Sabri Ya, Alhamdulillah ya bagi sahabat Yuris terjadi dari benar Jadi kenapa saya koskan kalau ngomong susah kan ya nah, nah mungkin ini sebenarnya bukan masalah yang terlalu serius Karena memang kita baru mengalami pancaroba ya Jadi memang kita sedang dicoba diuji dengan cara dapatnya perubahan hewan yang tadi dan ini biasanya paling menderita memang daerah karena di daerah ini seringkali tidak ada pelindungan Karena kalau sahabat tulis di rumah selalu menggunakan jilbab ya misalkan tidak dan sering angin dan sebagainya atau sering bicara terlalu banyak dan sebagainya itu maka bisa menyebabkan uh, peradangan di area tenggorokan gitu. atau kurang tidur tidurnya kurang nyaman gitu ya beberapa sengaja beberapa produk dingin yang tidak disangka rata ini bisa menyebabkan uh, peradangan di area tenggorokan nah, gimana uh, mudah saja dengan uh, konsumsi air jeruk nipis gitu ya uh, insya Allah sangat rutin gitu ya kemudian uh, ini bisa mengurangi tenggorokan itu resapan lebih baik lagi uh, eh, daun nipisnya kulitnya disimpan di di rebus terus dibuatkan vakum ini juga Terima kasih ya, kalau jadi ya, semoga membantu dicoba itu tadi tipsnya dari Mas Satria. Ya, ya, kita sebelum lanjutkan materinya, sama dulu ya Mas Satria ya. teman. Ada sahabat Wisnu yang bertanya masalah bekam. Kalau bekam rutin uh, untuk orang sehat itu berapa kali ya frekuensinya yang tadinya? bulan sekali atau berapa minggu sekali kemudian kalau bukan untuk e, orang pecandu rokok gimana itu, rutinnya bagusnya berapa terutama dalam rangka tentunya untuk mengurangi kecanduan gitu mas ya saya dari sana kalau orang itu sehat mungkin antara sebulan sekali sampai dua minggu sekali itu cukup dan itu dilihat dari faktor resiko eh, aktivitas hariannya kira-kira orangnya itu ada mana tapi kalau orang yang tiap hari uh, makan pedas dan tidak akan pernah mau berhenti gitu itu saya sangat menyarankan 10 dari sekali berputar itu untuk orang yang misalkan aktivitasnya memberikan beban terlalu banyak pada tubuh contoh saya mau nggak tidur mas gitu malam itu saya selalu selalu begadang saya tidur sampai dua jam gitu ada yang misalnya tidur terus ya, sama aja awalnya mereka itu terpaksa oh lama-lama mereka waktu tidak bisa tidur jadi kebiasaan bukan uh, itu kan, eh, bangunnya kelemahan jadi oh. jadi mereka mau tidur pastinya tak bisa tidur tubuhnya bisa, uh, eh, kemudian rasanya tuh uh, badan enak semua ini kan harus tidur dan seperti itu kan perlu penanganan yang uh, rutin jadi oh, saya sih pendapat sih lebih baik daripada

efeknya itu lebih bagus, barangnya juga lebih bagus, konsumsinya sudah disederhanakan di jalan. Oh ini saya masih beli gitu, tapi nanti barangnya ya, tidak bagus lagi. Seperti itu aja. Jadi masih mengalir saya bukan ya, tapi adalah cara kita membuat jalan yang kurang baik. Nah, selanjutnya ada sahabat Franky mau ngobatin glaukoma nih mas di mata bisa nggak secara holistik gimana caranya Eh, katanya beliau sudah pernah aku kumpul di RSA lima kali tapi belum ada perubahannya mas nah, baik kalau tahun kami kan biasanya penyakit yang efeknya itu nanti belakangan gambarkan begini lagi nya peningkatan uh, eh, matinya atau retinopati ya matinya secara secara mata karena tekanan dari aliran nah biasanya orang-orang yang seperti ini ini eh, memiliki masalah yang sudah komplikasi kom, adalah ya, kompleks itu boleh begini contoh ada diabetes atau memang tekanan darahnya sangat tinggi nah selama tekanan darah tinggi tekanan darah tinggi atau banyak terlalu banyak tekanan cairan karena itu diabetes atau terlalu banyak lemak yang kolesterol atau terlalu banyak gula maka tekanan ini akan terus menekan ke saraf Islam atau dia Ekor masalah pola hidup. Nah ini jadi dibenerin. Nah, setelah semuanya benar, maka kita mengandalkan kekuatan regeneratif dari tubuh kita untuk menghidupkan kembali regenerasi salah sarafnya Nah, ini yang butuh waktu lama. Makanya cukup enggak? Enggak. Kemudian kali enggak gitu ya. Kalau orangnya langsung butuh. Gitu. Tapi apakah akan mendapatkan? Ada ada pasalnya tadinya jaraknya sangat pendek memahami perbaikan tapi ini akan bisa terus terjadi perbaikannya kalau dijaga pola makan dan itu nah pola makan apa nanti di Malaysia Indonesia sudah ada revisinya gitu. tinggal kita pengen menurut apa enggak gitu. nah saya makan dari itu kalau ada sahabat di sekalian ini yang mungkin udah di awal itu lagi dan ada di awal tapi metabolisme gulanya kurang lancar atau kolesterol maka sekaranglah berubah atau skalanya cari bantuan gitu. Nah, jika itu terapi bekam atau hubungan di luar Indonesia monggo sebelum penyakit ini atau kelainan ini jadi penyakit yang lebih serius sama batu untuk pendem jadi batu ginjal itu nanti kenapa dikasih makan susah gitu ya misalkan saya bisa sarankan oh ini bagus makan tomat nggak bisa makan ginjal kan gitu jadi, jadi makanan makanan yang harus hampir mengaktifkan jadi tidak lagi bisa kita konsumsi nah inilah pentingnya menjaga sejak awal mencegah kontribusi terhadap mengobati secara umum kalau seperti ini ada dua kemungkinan yaitu ada panasnya liver atau jantung plus pemberontakan energi di lambung ini ini salah pemula seperti itu ya intinya adalah sebenarnya kan pencernaan itu kan harusnya alamnya turun ke bawah tapi karena ada sebuah kelainan fungsi energi di lambung atau pencernaan ini jadi energi terbalik ke atas yang membuat muat kemudian tekanan pada darah ini bisa disebabkan oleh jantung ataupun liver yang terlalu panas. Nah, pengobatannya bagaimana? Nanti kita eh, lihat uh, orangnya secara dominan mana jantung atau livernya. Kemudian untuk lambungnya kita lihat seperti apa. Nanti kita akan berikan terapi. Ini bagus aku untuk plus program. Dan rekomendasi herbal yang cocok. Nah, kita sapa di lantai dulu Mas Satrio, kasih. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf ibu sebelumnya radionya bisa kecilan volumenya atau dimatikan aja iya dengan sahabat siapa gimana ibu ibu iya, Yudhini iya, iya. silakan ibu Nah, saya, saya, 156 kemudian jadi seperti kayaknya mungkin itu contoh biasanya itu berkaitan pelanggan daripada kerja kita tahu itu kayak pekerjaan itu nggak bisa jalan nggak kuat jadi harus kita

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih solusinya tidak bisa tadi makannya banyak tapi kok bawaannya lemes terus males ya udah bisa darah sih tapi ya nggak ada apa-apa tuh itu sakit apa ya pak Tidak tahu pak itu tuh dengan PLPA belum terasa sih. Oh iya ya di sana kan ibu bisa cek analisa darah ya pak jadi ibu bisa tahu kemungkinan sakitnya apa gitu tuh pak ibu juga bisa konsultasi sekalian tuh di sana jadi hasilnya ya maksimal tuh

Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Barang siapa mengerjakan kebaikan Doa Allahumma ighfirli dan wahdani wa'afini ampunilah dosa-dosaku, kasihanilah aku, tambahkan ini yang sudah berada di sesi sebelumnya ya telepon kan dia langsung langsung dijawab nih Mas Satrio uh, tadi solusinya untuk sahabat ibu ini Ibu Yudhoyono yang pertama tadi kurang jelasin tapi saya nampaknya Ibu masalahnya kalau salah ada getaran kayunan yang mengalami gelombang gelombang dan jam ini saya mengesampingkan kemungkinan adanya jaringan kecil itu warna tapi saya warna eh, saya berikan cara tersakarnya pasti pasti aja bahwa memang ada kemungkinan namanya efek dari susahnya jantung untuk memompa nah ini dia detaknya menjadi lebih terasa dan ini ketika kita santai mungkin kita akan lebih sering goyang karena ditekan di kita sendiri ya namanya ada seperti itu itu kemungkinan yang pertama kalau ada kemungkinan selain dia masalah fisik dan gitu. yang lainnya malam-malam itu itu hanya ini dan mungkin paham dan lain kita sama dulu di Indonesia buat Mas Satria ya dan kita yang Assalamualaikum Ya, kamu dengan sahabat siapa di mana Pak? Bersama. jangan Pak dengan Mas Satria.

tadi jawabannya ditunggu kita ke ibu ini dulu mas ya ya baik seperti itu kemudian saya kedua ini tentang asyarat itu sih mas ya di lututnya ini termasuk masalah uh, tadi apakah dia termasuk obesitas oh, obesitas sih mendekati ya saya mendekati kemudian kedua adalah untuk masalah lutut ini lututnya ini kan uh, ada ini apa namanya bisa dibilang lemah ya, mewujudkan lemah. Wajibkan lemah ini menandakan kondisi ginjal yang lebih baik. Nah, dalam hal ini yang kerusakannya di unsur yang ini. Jadi unsur yang ini di unsur yamnya, namun ini kurang. Untuk seperti ini misalnya memang seorang tua orangnya suka makan pedas dan jangka waktu panjang, makan dalam jangka waktu panjang, kurang istirahat malam dalam jangka waktu panjang atau punya emosi khawatir katakan berlebihan dalam jangka waktu panjang ini mengarah ke sana tapi saya sangat merekomendasikan akupunktur gitu ya karena kalau salah satu apa jadi aku uh, eh, akumulasikan di klinik kehamilan gitu kemudian yang kedua kok keringanan ya keringanan adalah karena murni karena ginjalnya yang kurang baik sehingga fungsi yang kurang maksimal Berarti kita sekali keinginan disertai dengan saat ini di bawah tadi yang tetap kan, atau memang ada permasalahan di pendengaran remaja kan terlalu banyak kolesterol lemak dan lainnya nah, yang seperti ini ini perlu dilakukan terapi yang membuang semua itu kan gitu. itu dan yang sesuai itu untuk mengerti ini yang mana kamu perlu melihat tangannya kita perlu lihat tindaknya insya Allah kita bisa perhatikan eh, berikan kondisi terapi yang maksimal karena banyak sekali masalah yang terdengar sama tapi penyebabnya berbeda ya berbeda boleh seperti seperti itu dua hari di tahun 2005 ini ya mungkin bisa nanti kapan-kapan kita baru lagi ke Pondok Pasti Indonesia untuk Pak Salman ini 63 tahun eh, kolesterolnya ini belum dipisah-pisah secara keseluruhan 230 nah ini konsumsi apa yang baik ini karena beliau sudah merasa agak tidak enak gitu tidak nyaman ya untuk seperti ini yang pertama sangat sangat urgent dilakukan adalah menjadi persahabatan kita bersama dengan minyak goreng warna putih ya putus dulu lah karena insya ini akan menjadi solusi paling cepat dan tepat untuk mengurangi resiko kolesterol yang kedua perbanyak makan sayur mayur sayur hijau ya brokoli dan wortel nah kalau suplemennya apa kami merekomendasikan nasi tabel sama vinatur Nah, sekarang ini juga ada pemasaran di lutut, gitu nanti ini kan sifatnya uh, mungkin bagaimana konsumsinya ya selalu kami sangat rekomendasikan Pak Masalah untuk satu lain populer itu Indonesia Insya Allah nanti kita berikan rekomendasinya apa makanannya apa yang bisa membantu uh, supaya memang benar-benar tercapai sesuai dengan kondisinya gitu secara umumnya seperti itu. Silakan Pak Salman ya ditunggu silaturahmi kepada politik Indonesia.

sudah ada seperti itu maka yang terjadi adalah kita harus menjaga baik-baik uh, yang namanya uh, organ tubuh kita yang menyaring semua itu nah selanjutnya kan kita akan bahas uh, eh, fungsi-fungsi liver dan sebagainya soalnya Allah minggu depan bisa kita, kita bahas lebih jauh tapi alasannya adalah dengan menjaga kesehatan liver kita yaitu dengan tidak mengkonsumsi terlalu banyak makanan berlemak makanan yang mengandung bahan kimia sintetis seperti pewarna, pewarna, dan berasa, dan dengan memberikan uh, eh, nutrisi yang mencukupi pada darah kita dan tidak membebani darah kita dengan sesat pengotor lainnya ini bisa sangat membantu kondisi liver kita untuk tetap sehat dan prima sehingga tadi kita bebas racun nah uh, kita hanya saja sahabat bisa melihat seracun yang sahabat pun itu mungkin saya yakin ya saya terhadap hidup sehat karena tidak melihatnya maka kita tidak peduli terhadapnya namun tentu saja tidak ada yang ingin gitu ketika kita kalau mengambil terlalu dan itu sudah menjadi penyakit parah jadi saya sangat merekomendasikan sahabat yang ingin melihat seberapa beracunkah tubuh saya saat ini ya, insya Allah kalau Indonesia bisa membantu dengan analisa kesehatan dari laboratorium analisis PLBA dari holistic health analyzer dari iridologi dan speleologi ini kita bisa membantu untuk memberikan sedikit gambaran mengenai seberapa beracun tubuh kesehatan dan tentu bukan cuma menakut-nakuti kemudian menawarkan solusi yang mungkin membuat sahabat tambah pusing, insya Allah di kita berikan solusi yang membuat sahabat bisa tertawa dengan lega ya, ya. Insya kan ada itu, oh ternyata seperti itu, saya tahu segini, banyak yang wajar dan sebagainya, itu yang aneh-aneh, itu semua bisa kan gitu. Nah, kemudian bagi salah satu cara untuk mendeteksi yang paling uh, efektif itu salah satu caranya adalah dengan akal dengan tekan yang dilakukan dengan apa prosedur yang memang juga untuk memperoleh detoksifikasi. Nah, caranya bagaimana? Insya Allah kita akan kami jelaskan secara rinci detail dari mulai cara eh, teknik bekalnya, pencarian lokasinya, dan cara mendiagnosanya sehingga menjadi sebuah kesatuan kesatuan yang praktis dan aplikatif melalui teknik bekam teknik bekam holistik yang nasional akan dilaksanakan tanggal 21 sampai 22 Desember tahun 2013 biayanya karena akhir tahun kita kasih spesial hanya 500 ribu untuk pendaftar bird jadi pendaftar sebelum uh, satu minggu sebelum pelaksanaan Jadi itu insya Allah ini akan dibahas caranya uh, eh, sejarahnya juga kemudian fenomena bukan yang ada di lihat nanti ada pembahasan kasus penyakit yang sangat-sangat sering ditemui. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya melalui saja nomor kami eh, yang bisa digunakan secara itu juga ya, di 08 78 3966 0590 untuk mendapatkan input kamu dan sebagainya. Tunggu, tidak ada waktu. Nah, Terima kasih sekali Mas Satria sudah berbagi ilmunya malam hari ini kita lanjutkan materi yang mungkin kita belum data ini Mas Satria karena belum dibahas secara menyeluruh malam hari ini. Terima kasih salam untuk teman-teman di Monopolistik Indonesia sehat selalu sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.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 Terus menerus ya? Udah bisa darah sih. Tapi kan nggak ada apa-apa tuh. Ibu sakit apa ya, Pak? Tidak tahu, Pak. Aku tuh udah apa-apa nggak ngerasa sakit. Oh iya ya. Di sana kan ibu bisa cek analisa darah ya, Pak. Jadi ibu bisa tahu kemungkinan sakitnya apa. Gitu kan, Pak? Ibu tidak bisa konsultasi sekalian tuh di sana. Jadi hasilnya amat sama tuh. dijalankan ulang kilometer 8,5 jalan jalan

kedua belah pihak juga akan bisa menuju kebaikan.